Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.